Perhatikan halaman 219. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala babu qaulillahi taala. Bab firman Allah taala. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanabidal bahru lanabidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, laukan al-bahru midadan. Seandainya lautan itu sebagai tinta. midat itu tinta. Untuk menuliskan kalimat-kalimat Robku. Sungguh, lautan itu akan habis sebelum habis kalimat-kalimat Robku. Walau ji'na bimithlihi madada. Sekalipun kami datangkan dengan tinta yang semisalnya. Ini semisal apa laut? Lautan sebagai tinta untuk kalimatnya Allah Ta'ala. Walau annama fil ardi sajaratun eh, min sajaratin aklamun juga dan seandainya dalam bumi ini ada Sesungguhnya seluruh yang dalam bumi ini berupa pepohonan itu sebagai pena. Wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat ma nafidat kalimatullah. Jadi juga demikian sekalaulah dalam bumi ini ada berupa pepohonan sebagai apa? pena sebanyak bumi di banyak pohon di muka bumi ini. Dan lautan itu sebagai tintanya. Ditambah lagi dengan tujuh kali lautan sebagai tintanya. Tidak akan habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala untuk dituliskannya dengan tinta sebanyak apa? tujuh lipat tujuh kali luasnya lautan ini berupa air yang di lautan itu sebagai tintanya. <coughs> وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلب يطلب حثيثة الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Ini berarti kan alamin bukan alimin. Apa? Alamun ya kan? Alamuna atau awalim. Mananya apa, Bu? Bumi dunia ini. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Alam ini bahasa kita juga bahasa Arab alam. Semua selain Allah adalah alam. Kullu ma siwallahi bahwa alam. Sebagaimana pernyataannya Syekh Muhammad Abdul Wahab, kullu ma siwallahi bahwa alam seluruh apa saja yang selain Allah maka dia alam. <clears throat> Baik. Musakhkharatin bi amri Tafsirkan oleh beliau Al-Imam Bukhari sakhkhara mananya dhallalah. Ini menundukkan ditundukkan dengan perintahnya Allah Ta'ala. yakni matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya ditundukkan dengan perintahnya Allah Ta'ala. Musakhorat. Simaf'ul. Maknanya Allah menundukkan seluruhnya. Yang ada di alam ini. Tanpa terkecuali. Ala laul khalqu wal amru. Telah lewat kemarin bahwasanya wawnya wau atof. Al khalq menunjukkan beda dengan al amr. Wau ini tak tadi menuntut adanya mugoyaroh perbedaan antara khalq dan amr. Khalq ciptaannya dia makhluk, wal amr perkataan Allah maka dia kalamullah, sifatnya Allah taala. Dan bahwa ini menunjukkan beda antara khalq dan amr. Antara atof dan yang atofkan padanya. <clears throat> dan ini juga berdalil sebagian ahli dan diantaranya Ibnu Hazm menunjukkan bahwasanya bahwa al-amr ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dengan dalil ini. Dan setelah tadi diterima oleh ahli sampai hari kita ini dari kalamnya Imam Ibn Hazm bahwasanya ala laul khulku wal amr sebagai bukti bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Karena beda antara khalq dan amr dengan wawu yang disebutkan di di sini. Allah alam. Qala Imam bukhari rahmat ta'ala al-hadis barakam sab'ala wa arba'ami'a wa salasa wa sittin. Hattasana Abdullah bin Yusuf. Akhbarana Malikun Ana bizinat. Anil arat. Ana bi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takaffalallahu liman jahada fi sabili la yukhrijuhu min baiti illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi ayudkhilahu al-jannata aw yaruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ghanimatin. Hadis ini telah lewat dalam bab sebelum ini. Hadis yang sekarang ini kita baca telah lewat sebelumnya. Abu Radhiallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah menjamin bagi siapa yang berjihad di jalannya Tengok berjihad di jalannya damir ini adalah sebagai bentuk taksis. Khusus bagi orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. La yukhrijuhu min baitihi. Tidaklah yang mengeluarkan dia tadi dari rumahnya kecuali jihad. Illal jihadu. Fi sabilihi. Dalam jalan Allah Ta'ala. Wa tasdiku kalimatihi. Dan membenarkan kalimatnya Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan jihad yang syar'i. Bukan karena tadi kepemimpinan melulu, bukan karena membela kelompok tanpa tahu tujuannya atau tujuan duniawi ya. Maka jaminan dari Allah Ta'ala ayudkhilahu al-jannata. Allah masukkan dia tadi, man tadi, ke dalam surganya. Ini orang yang berjihad bilillah Tidaklah keluar dari rumah kecuali karena jihad bilillah dan sebagai bentuk pembenaran terhadap kalimat-kalimat Allah. Maka kafalanya tanggung apa, tanggungannya ataupun jaminannya dimasukkan oleh Allah dia ke dalam surga atau dikembalikannya orang tersebut kepada tempatnya dengan apa yang telah dia dapatkan berupa pahala atau ghanimah. Jadi pahalanya adalah atau keberuntungannya adalah kalau enggak pahala atau gonima atau masuk surga. Tanpa ada kerugian sedikit pun, tanpa ada kekecewaan, kekecewaan sedikit pun. Kenapa? Karena balasan dari ikhlas. Liman jahada fi sabilillah atau fi sabilihi la yukhrijuhu min baiti illal jihadu fi sabilihi. Maka kita harus tahu siapa yang memimpin jihad ketika kita mau terjun dalam medan jihad. Apakah pemimpin jihad ini ujungnya sekedar untuk cari kursi kedudukan dunia? kaumnya atau kelompok, maka jangan ikut. Jangan didukung. Ya kan? Tapi kalau kita memang berada dalam satu tempat dan kita diserbu, diserang, maka kita wajib membela diri. Tapi kalau ikut medan perang, di mana pemimpin kita nggak kita nggak jelas siapa dia orangnya terkait dengan masalah tujuannya, maka jangan gampang ikut dengan suara jihad-jihad. Karena ujungnya adalah rata-rata kur kursi. Ya kan? Sebagaimana jihad di Afghanistan yang diawali dengan ikhlas karena Allah, ujungnya apa? Ternyata cari dunia. Ujungnya ikut demokrasi. Cari kepemimpinan. Dan berujung dengan perkara yang parah, perang di antara mereka sendiri. Demikian juga tempat yang lain yang harus kita perhatikan. Kalimat jihad, kalimat jihad yang selama ini disuarakan dalam beberapa tempat di dunia ini. <clears throat> Taib. Kalau Imam bin Bas rahimahullah taala sarhu hadzal babu min al yani Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Fihi bayanu idami sa'nillahi azza wa jal. Bayanu idami sa'nillahi azza wa jal. Bab ini dari mu'alif dari Imam Bukhari. Beliau menyusun bab ini. Dalam bab ini ada penjelasan tentang keagungan sa'nullah. Apa sa'n itu? Tentang urusannya lu sangat besar Keberadaan Allah sangat besar. Datnya Allah sangat besar. Bagaimana tidak? Wa anna kalimatihi dan bahwasanya kalimat-kalimatnya Allah taala la tuhsa tidak terhitung. Subhanahu wa taala enggak terhitung terkait dengan hamba. Enggak terhitung terkait dengan hamba. Hamba enggak mungkin mampu untuk menghitung kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Latoso ini adalah binisbatil ibad terkait dengan hamba Allah Ta'ala kita. nggak mampu untuk menghitung kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Bagaimana penjelasannya? Tadi dalam ayat yang telah kita baca. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan itu sebagai tinta untuk dituliskan dengannya kalimat-kalimat Rabbku, Lanafida al-bahru akan habis lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Robku. Dan walaupun kita kami datangkan dengan tinta yang semisalnya seluas lautan tadi. Walau nabi bimislihi madada. Maka sangat besar sekali tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu jalla wa ala innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakunu. hanya saja ya kan? Perintahnya Allah Ta'ala bila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah berkata kepada sesuatu tersebut, kun. Maka jadilah sesuatu tak tadi. Fayakunu huwa. Ini dikatakan apa? Kaf. Apa pak? Kafu. Apa? Kana ka. Kafa. Kana kafa. Yang cukup dengan fa'ilnya. Fayakunu. Maka yang cukup karena dengan fa'ilnya fayakunu huwa. Kana kafa. Mafhum? Taib. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah dan maha tinggi. Wa kullu ma fil alam. Nah. Kalau alim itu yang mengetahui, kalau alam ya alam. Dan seluruh apa yang ada dalam alam, kediman baik dahulu, wahadisan dan yang sekarang, kulluhu bi amrihi, seluruhnya wujudnya apa yang ada dalam alam ini adalah dengan perintahnya Allah. Wa takwinihi dan dari apa yang Allah ciptakan, bi amrihi wa takwini dengan perintahnya Allah untuk jadi dalam seluruh apa yang ada dalam alam ini baik dulu dan sekarang. Kodiman dahulu hadisan yang bah, baru. Jadi baik dulu ataupun sekarang seluruh yang ada dalam alam ini adalah dari perintahnya Allah wujudnya. Dari apa yang Allah takwin kawana yukawin Allah yang menjadikannya. Kawana menjadikan. Karena terjadi Kawana menjadikan. Takwin Allah yang menjadikan seluruh apa yang ada dalam alam ini. Subhanahu wa ta'ala maha suci Allah dan maha tinggi. Wa kadza ma yakunu fil alam ba'dal ba's wan nusur. Wa kadza ini ha telah kita lewati ha utambi. Kaf untuk tasbih. Ya kan? Za ini adalah isim isyarah. Jadi kita suruh mengambil perhatian bahwasanya seperti ini juga apa yang ada dalam alam setelah hari kebangkitan, setelah hari dikumpulkannya manusia. Seluruhnya wujudnya dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala wa takwinihi wa amri Subhanahu wa taala wa takwini jalla wa ala. Jadi enggak ada sekutu bagi Allah dalam mewujudkan apa yang dalam alam ini. Ini terkait dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Mahfum? Dan ini termasuk juga terkait dengan apa? Masyiah kauni kauniyah syariah dan apa? Qadariyah. Olehnya kalau subhanahu wa ta'ala kullau al bahru midadan li kalimati rabbi. Dan dikarenakan inilah Allah Ta'ala berfirman, Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, Kul katakanlah wa Muhammad, jikalau lautan itu sebagai tinta. Midat itu tinta untuk digunakan menulis kalimat-kalimat Rabku. Sungguh lautan itu yang sebagai tinta tadi akan habis. Lana Lanafidah. Sungguh akan habis lautan itu yang dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabku sebelum kebelaan tan pada sebelum habis kalimat-kalimat Rabku. Walau jina bimislihi madada. Kata Allah Ta'ala, dan walaupun kami datangkan dengan semisal lautan tadi sebagai tinta. Untuk menuliskan kalimat-kalimat Rabku. Ini perintahnya Allah kepada Nabi-Nya alaihi wasallam supaya mengatakan dengan kalimat ini sebagai bentuk tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk tentang pernyataan dari Rasulullah SAW atas perintah Allah supaya memberikan pernyataan kepada umatnya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata dikatakan bahwa fihi bayanu idhami sa'nillahi azza wa Dalam ayat ini sebagai bentuk penjelasan tentang betapa besarnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza yaqulu subhanahu dan seperti juga yang perlu kita perhatikan firman Allah Ta'ala. Walau annama fil ardi min sajaratin. Min ini didatangkan untuk takkid. Untuk takkid. Walau annama fil ardi min sajaratin. Yakni sebanyak apa yang ada dalam pohon ini seandainya itu dijadikan bentuk sebagai kolam pena Wal bahru yamuttuhu dan lautan itu sebagai tintanya. Ditambah lagi min ba'di setelah lautan itu ditambah lagi dengan tujuh kali lipat lautan yang ada. Mana fidat? Tidak akan habis kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimatnya Allah. Inna Allah azizun hakim. Sungguh Allah dalam maha perkasa dan maha bijaksana. Hakimun mutlakun. Memiliki hikmah yang mutlakoh. Kalau dari kalangan asyairo hakimun fison ihi begitu. Maka nah, kalau itu membaca kitab tafsir seperti jalan lain dan yang semisalnya, kalau enggak mengetahui tentang kaidah-kaidahnya ahlu sunnah wal jamaah selain asyairo, kadang akan terpereset tanpa terasa mengikuti ta'wilnya asyairo. Seperti innallaha azizun hakim dari kalangan asyairah mengatakan apa? Hakimun fison'ihi. Dalam perbuatannya, dalam ciptaannya. Penuh dengan kebijakan. Tapi, seharusnya adalah memiliki hikmah yang mutlako. Perkataannya, perbuatannya, janjinya, ancamannya, semuanya adalah penuh dengan hik hikmah. Tapi kalau asyairah Nanti membatasi vison ihi dan semisalnya. Jadi itulah pentingnya ya bahwa mencukupkan pemahaman kita ini dengan pemahamannya ahlus sunnah, pemahamannya para salafus soleh agar tidak terpleset kepada pemahaman yang salah. Sedangkan kita tidak terasa. Setelah itu kadang diingatkan karena fanatiknya nggak menerima. Ada penjelasan malah nggak menerima malah semakin lengket dengan apa yang dia pernah lewati dari perkara-perkara yang tidak benar. Maka di sini ya pentingnya seorang itu senantiasa bersama ahlu sunnah wal jamaah dalam semua hal. Dalam semua hal. Kenapa? Karena kebatilan ini benar-benar atau subhat benar-benar menyambat. As-subhatu khattafah. Subhatu Menyambat. menyambar. Wal kulubu dhaifah dan hati itu lemah. Inilah pentingnya seorang itu senantiasa hari demi hari, siang dan malam mengkaitkan dirinya bersama pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah biar enggak tersadar dalam kesatan kadang enggak ter terasa fala yuhsi kalimatihi ahadun fala yuhsi maka tidak ada yang mampu menghitung seorang pun terhadap kalimat-kalimatnya Allah taala subhanahu wa taala maha suci dan maha tinggi jadi tidak ada seorang pun yang mampu menghitung kalimat-kalimatnya. Ahsa, yuksi. Menghitung. Jadi terkait dengan hamba, Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi? Karena innama amruhu hanya saja perintahnya Allah jika Allah menginginkan sesuatu cukup dengan berkata kepada sesuatu tadi kun. Dan ini tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya di dunia sampai di akhirat. Nggak ada habis-habisnya. Apalagi dikatakan bahwasanya kalimat Allah adalah kalimat sifat-sifat da da datia. Kalimat Allah adalah sifat datia, sifat yang tak pernah terpisahkan dari yang disifati. As-sifatul latil tanfaku anil mausufi biha. Sifat yang tak pernah terpisahkan dari yang disifati itu namanya apa? Sifat datiyah. Jadi Allah tak pernah terkosongkan dari kalimat. Dan kalimat Allah adalah sifat yang azaliyah. Tak pernah Allah mengalami kosong dari kalimat. Mahfum? Bukan kalimat itu, bukan sifatnya Allah kalimat tadi ada bagi Allah semenjak Allah menciptakan saja, sebelumnya nggak punya sifat kalimat, ini nggak benar. Bahkan kalimat Allah Ta'ala adalah sifat datia al-azaliyah. Maknanya tak pernah kapanpun terkosongkan Allah dari sifat tersebut. Ya kan? Adapun sifat kalimat dikatakan sifat fi'liyah, ya dari satu sisi. Sisi mana? Sisi, sisi apa? Sisi afrodul kalimat sisi afrodul kalimat. Ya kan? Pada sama, sama saja. Sama saja. Kalam kalimat sama saja. Ya kan? Adapun kalimat ini adalah dikatakan sifat fi'liyah adalah dari si afrodnya, yakni jika menginginkan sesuatu bilang kepadanya kun. Ini adalah dikatakan apa? Terkait dengan apa? ida ini adalah Darafiyah, Menentukan waktu. Ini dari sisi apa sifat? Fi'liyah. Dari tinja dari sisi afrodul kalimat. Tetapi dari sisi kalimat secara asalnya adalah sifat datiyah. Ini bahasa Ewa yang mungkin belum pernah mengetahui rinciannya. Pada satu waktu nanti akan tahu. Asal dengan catatan satu. yaitu apa? Jangan terputus dari belajar. Jangan terputus dari mencari ilmu. Terkhusus, terkhusus bagi para ikhwah yang masih memiliki umur yang masih muda. Ini jangan terpus daripada ilmu. Ilmu itu lebih berguna, lebih bermanfaat dari semua apa yang ada di dunia ini. Ya kan? Kemudian telah jelaskan dalam beberapa waktu dalam khutbah dan yang lainnya. <clears throat> ini tentang pentingnya ilmu. Walaupun taruhlah seorang itu harus terkait waktunya dengan pekerjaan, tapi jangan lupa terputus dari ilmu. Kapanpun harus segera upayakan dalam mengkaitkan diri dengan il ilmu. Karena inilah modal kita yang paling utama. <clears throat> Dan bagi yang punya kemampuan, baca kitab Zadul Ma'a, Miftahud dari Saada, Ya kan? Di sana Ibn Qayyim membawakan tentang keutamaan ilmu dari beberapa segi panjang berpuluh-puluh halaman tentang keutamaan il ilmu. <clears throat> Taib. Wada ya umul kalam. Nah, ini tadi kalimat tadi. Wada ya umul kalama al kauniya wal kalama syariya. Kalimat tadi yang tersebut juga kalam sama saja nggak ada beda. Mencakup kalam al kauni wal kalam syari. Artinya wujudnya perkara yang ada di alam ini baik yang terpuji atau yang tercela terpuji yakni apa-apa yang Allah puji apa yang Allah perintahkan Allah anjurkan Rasulullah perintahkan Rasulullah anjurkan ini yang terpuji atau yang Allah yang syarat bolehkan tercela adalah seluruh apa yang Rasulullah larang apa yang Rasulullah celah apa yang Allah larang apa yang Allah celah wujudnya adalah dari kalamnya Allah kun. Wujud dari kalamnya Allah kun. Apa? Adanya syirik, adanya kufur, adanya seluruh perkara-perkara yang terkait dengan dosa. Wujudnya dengan kalam kun. Mereka katakan apa? Ya umul kalam al-kauni wal kalam syar'i. Demikian juga perkara yang terpuji berupa salat, zakat, puasa, haji, dan semua perkara yang terpuji, diantaranya adalah wujudnya dari kita sekarang ini, dengan kalamnya Allah kun. Mahfum? Irada kauniyah dan irada syar syar'iyah. Ya kan? Semua irada syar'iyah dia adalah kauniyah. Ya Dan semua irada kauniyah apakah syar'iyah? Enggak. Itu perlu dirinci. Ini pelajaran yang perlu dipahami. <clears throat> Bukan semua yang ada. Ini Allah syariatkan Allah puji Allah cintai, Allah ridhoi. Seperti adanya demokrasi. Allah yang mengatakan kun terjadi demokrasi. Tapi apakah Allah menguji demokrasi? Tidak, Allah mencelanya, bahkan memperingatkan hambanya jangan mengikuti. Jangan kemudian apa yang Allah jadikan kemudian Allah puji. Ini adalah dari kalamnya alul batil, kalamnya setan, kalamnya iblis. <clears throat> Hah? Hah? syariah kauniyah. Nah, tapi bukan semua kauniyah syar syariah, itu tadi dah. Semua syariah kauniyah, wujudnya perkara yang Allah syariatkan, Allah puji. Ini adalah kauniyah. Tapi bukan semua yang Allah kaunkan, semua Allah wujudkan, bukan semua yang Allah takwin, Allah jadikan disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti tadi contohnya demokrasi, kekufuran dan yang lainnya. Banyak manusia mencampur aduk. Di kalangan di kalangan di, di antaranya ada dari kalangan ahlul ahwa, kiai-kiai. Ya kan? Bersongkok, berjubah haji mungkin seratus kali. Kalau punya umur sampai seratus tahun. Ya kan? Terlebih tiap tahun haji. Muridnya mungkin seribu, tapi nggak tahu tentang hal ini. Ya kan? garap semuanya, terjang semuanya, campur aduk. Yang penting Allah yang mewujudkannya. Kata di sini wahada ya umul kalam al kauniyah wal kalam syar'iyah. Al kalamul kauni alladhi ya'muru bi subhanahu nirinjana. Kalamnya Allah kauni alladhi ya'muru bi subhanahu ta'ala bi amrin bi am ya'muru bi takwinil asya wa khalqiha wa ijadiha. Wa yashmalul kalam syar'iyah ma bima anzal ala rusulihi min kalimatil Quran wa kalimatil Taurat wa kalimatil Injil wa kalimatil Zabur wa jami'il kalimatil munazzal ala al-anbiya alaihim salam Suhuf lati unzilat alaihim fala yuhsi dhalika illa huwa subhanahu wa ta'ala. Kalamnya Allah kalam kauni yang Allah perintah dengannya. Allah memerintah untuk wujudnya sesuatu untuk diciptakannya tadi terjadi dan untuk ijad sama saja. Takwin wa ijad itu maknanya satu. Aujada kawana satu makna. Aujada Allah mewujud, mewujudkan. Kawan Allah yang mentakwin mewujudkan sama saja. <clears throat> Wayasmalul kalam syar'i, kalam tadi, kalimat tadi adalah juga mencakup wayasmalu. Ini damirnya kembali kepada huwa, kembali kepada kalimat tadi dan mencakup kalam syar'i ini mimma anzala dari apa-apa yang Allah turunkan atas para rasulnya berupa kalimat-kalimat Al-Qur'an. Kalimat-kalimat Taurat, kalimat-kalimat Injil, kalimat-kalimat Zabur dan seluruh kalimat yang diturunkan melalui para nabi. Alaihim salam. Disuhuf dalam lembaran-lembaran. Alati yang diunzilat yang diturunkan atas mereka. Maka tidak ada yang mampu menghitung ya kan kecuali dia yang masuk dan maha tinggi untuk kalimat-kalimatnya untuk kalamnya Allah Subhanahu wa taala apa ini dan saya tadi sangat gamblang sekali jadi seluruh apa yang terjadi di bumi ini di alam ini adalah atas takwinnya Allah Subhanahu wa taala baik yang tercela atau yang terpuji cuma perlu dibedakan ya kan bukan semua yang Allah wujudkan Allah cinta cintai dan semua yang Allah cintai wujudnya Allah yang mewujudkan. Gak ada seorang pun bersekutu dalam perkara ini. Kita melaksanakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya perkara yang baik dari perbuatan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin tanpa izinnya. Perhatikan ini. Ini terkait dengan apa terkait dalam kita harus mengesahkan Allah dalam tauhid ar-rububiyah. Konsekuensinya harus kita mengusahakan dan tahu apa? Al al-uluhiyah. Di situ nanti ikut dalam juga tuntutannya untuk menetapkan apa-apa yang Allah kabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. <clears throat> Semua yukhub biru ibadahu. Kemudian Allah memberitahu kepada mengkabarkan kepada hambanya annahu rabbuhum bahwasanya dia Allah adalah Rob mereka yang mengatur hambanya. Hum seluruhnya. Hamba kafir, hamba mukmin. Wa khaliquhum. Dan yang menciptakan mereka. Wa mudabbiru su'unihim dan yang mengatur urusan-urusan mereka. Lama pernyataannya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Semastawa alal ars. Yugisil dan nahara. Jadi lail dan nahar ini bisa berjalan. Ya telubu hasisan dengan cepat saling kejar mengejar. Dan matahari dan bulan dan bintang-bintang ini seluruhnya adalah ditundukkan oleh Allah Allah yang memperjalankan. Yakni khalaqas samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri mudallalatin bi amrihi menjadi tunduk dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kutub utara yang itu sebagai apa? Mengatur bagian bumi sendiri ada kutub sana, tidak ada. Semuanya adalah Allah yang mengaturnya. Alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yakni bi amrihi. Seluruhnya tadi adalah dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Alalal khalqu wal amr. Kullu hadza yasmalul kalama kullahu. Seluruhnya dalam mencakup kalam seluruhnya. Dikrul khalq wal amr. Fal khalqu ma yata'allaqu bil makhluqat wal amr ma yata'allaqu bil aqwal. Dikatakan di sini, alalul khalqu wal amr. Dikatakan di sini fal khalqu apa yang berkaitan dengan makhluk-makhluk tadi. Al-khalq dalam ayat tadi, ala lahul khalqu. Ala ketahuilah. Lahu bagi Allah al-khalq. Baginya al-khalq, yakni perkara-perkara makhlukat yang dalam makhluknya Allah. Bukan makhluknya siapa-siapa. Wal amr. Apa yang berkaitan dengan akwal. Hmm. Wal amru ma bil akwal yakni di situ dibedakan bahwasanya al khalaq beda dengan amr. Amr adalah qauluhu wa qauluhu kalamuhu wa sifatuhu, maka dia bukan makhluk. Maka Quran termasuk antara kalamnya Allah maka bukan makhluk. Demikian istidlalnya sebagian alim antaranya tadi Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Wa qauluhu fi surat Yunus Inna inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa al ars yudabbirul amra. Fawa mudabbirul umuri. Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang mengatur segala urusan. Maha suci Allah dan maha tinggi. Ini Putus semuanya, Putus nih enggak? Baik. Ya'riful abdu rabbahu bi annahu khaliqus samawati wa khaliqul ard. Al-abd mengetahui Rabbnya. Bahwasanya dia Allah sebagai pencipta langit yang menciptakan langit-langit dan yang menciptakan bumi, pencipta langit dan pencipta bumi. Wa rabbu kulli shay'in wa malikuhu. Dan yang mengatur dan yang memiliki segala sesuatu Wa annahu al-ilahul haqqu. Nah, ini konsekuensinya. Karena seluruhnya langit-langit dan bumi ciptaan Allah dan seluruh apa yang ada di alam ini adalah miliknya Allah, Allah yang mengaturnya, maka tuntutannya adalah al-ilahu al-haqqu, dia sesembahan yang benar. al mustahikku yang berhak lil ibadah untuk diibadahi. Wa annahu asma'il husna was sifatil ula Bacaannya Aula. Dan sungguh Allah adalah memiliki nama-nama yang bagus. Husna. Husna ini mu'anasnya apa? Mu'anasnya apa? Hmm? Apa, Bang Husin? Hmm? Eh, mu'anasnya ahsan gitu. Mu'anasnya apa? Tadi mu'anasnya ah? Ahsan. <clears throat> Nah itu manas, Jadi muanasnya ahsan. <clears throat> Wa naudul asma'il husna seperti fudla. Afdal fudla. Amsal musla, qawaidul musla. Baik. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Wa annahu la syabiha dan sungguh Allah bahwasanya tidak ada yang mirip dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya sabi. Tidak ada yang menyerupai baginya. Walakuf alau tidak ada yang sepadan dengannya. Walanid dalau tidak ada tandingan baginya. Nid tandingan. Tidak ada yang tandingan baginya. Wana kalimat la tuhsa. Ya ini binis balil ibad. Bahwasanya kalimat-kalimat Allah tidak terhitung. Ya kan? Walau jumi'a ma fil ardi min sajarin wa jumi'a ma fiha min aklamin wa jumi'a ma fiha min biharin wa kutiba bihadihil aklami kullu say'in. hatta tantahyal biharu lam tanfat kalimatullah subhanahu wa ta'ala dan jikalau laulah. pohon yang ada di bumi ini dikumpulkan apa yang dalam bumi ini berupa pena dikumpulkan. Dan seluruh apa yang dalam bumi ini, dalam alam ini berupa lautan. Kemudian pena-pena tadi-tadi sebagai penulis untuk segala sesuatu, maka hatatan sampai habislah lautan itu nggak akan habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maha besar, maha agung Allah Subhanahu wa taala. Waman hadi sifatuhu, bacaannya waman, bukan wamin. Ditulis itu. baman hadi sifatuhu wal masahiku li ayyu bada jalla wa ala. Li ayyu bada. ini masul, baman dan yang sifatnya seperti ini, zat yang sifatnya seperti ini, dialah yang berhak untuk diibadahi jalla wa ala. Jadi diperhatikan ya ikhwah bagi yang benar-benar ingin dapat faedah dalam taklim itu benar-benar harus konsentrasi. <clears throat> Wawal mustahiqu li ayyuta'a amruhu. Dan dialah zat yang berhak untuk ditaati perintahnya. Inilah ya kebab keutamaan belajar tauhid. Dan juga menuntut untuk konsekuensi yang benar. Maka beda hasilnya dengan Orang yang cuma sekedar apa? Tabaruk dengan kitab Bukhari. Saya Bukhari. Tabaruk dengan Al-Quran. Ya kan? Ketika dalam perkara batil, buta nggak tahu itu batil. Dirangkul, dipegang, digendong, ya kan? dipuja dan dipuji, jadikan ponden. Nah, tapi kalau seorang itu benar-benar menekuni dan mempelajari dan menghayati apa yang terkait dengan apa yang diceritakan oleh alul ilm, dibicarakan, dijelaskan, maka nanti hasilnya beda. Ya kan? Berarti wahwal mushaiku li ayyu ta'a amru wa yantahi an nahyihi. Wa yantahi itu apa? Habis berhenti. Intah itu artinya berhenti. Jalla wa ala atau wa yuntaha an nahyihi. Wa yuntaha. Dan dialah zat yang harus apa? Di situ larangannya di tidak diterjang. Itu wa yuntaha an nahyi jalla wa ala. Yang sifatnya seperti ini, dialah yang berhak untuk diibadai, dialah yang berhak untuk ditaati perintahnya, dan dialah yang larangannya itu tidak diterjang yuntaha an nahyihi wa yuntaha an nahyi jalla wa ala. Mahfum? Jadi yang pasti adalah bacaan wa yuntaha an nahyihi. Wa wal mustahiq dan dialah yang berhak li'an takhdu Allahu ibadu ta'iin. Dan dialah zat yang berhak li'an takhdu Allahu Al-ibadu ta'iin dalam keadaan para hamba ini tunduk khusus hanyalah bagi Allah mumtathilin demi mentaati dalam rangka dalam keadaan mematuhi perintahnya. Ta'iin taat mumtasilin menerapkan perintahnya. Imtasala amr yakni apa? Menerapkan dan melaksanakan perintah. Tarikina lima anhu. Mereka meninggalkan apa yang Allah telah larang darinya. Wakifina berhenti. Indah hududi pada batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwah. Ini ilmu. Dan ilmu ini akan berguna bagi siapa yang menerapkan apa yang terkait dengan ilmu ini. Baik melaksanakan perintahnya atau berhenti dari larangannya. Kalau nggak berhenti, ilmu tadi sebatas apa? Pengetahuan, sebatas teori. Dan itu nggak bermanfaat. Karena manfaat ilmu adalah dari si buahnya. Buahnya adalah amal. Buahnya adalah amal. Ibaratnya pohon tanpa buah. Nggak berguna pohon tersebut. Karena kita inginkan bukan hanya sekedar pohon dan daun dan dandanya, dahannya tapi kita inginkan apa buah? Buahnya. Demikian juga ilmu. Tuntutannya adalah bu, buahnya, ya ini berupa amalan daripada ilmu ini yang kita pelajari. Walakin al-jahl, walakin ha? walakin jahil al aqtar billah. Walakin jahil al aqtaru billah, tetapi kan kebanyakan mereka adalah bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Wahjahluhum bidini dan kebodohan mereka dengan agamanya kebanyakan wajalum bisifatihi wasma wa asma'ihi walladhi awqa'ahum fi ma awqa'ahum fihi min asyirki billah. Dan kebodohan mereka terkait dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya itulah yang menjerumuskan mereka dalam apa yang mereka telah dijerumuskan di dalamnya berupa syirik dengan Allah. Jadi jahil dikatakan Ibnu Qayyim dikatakan apa? Jahil daun qatilun Selalu adalah kebodohan yang eh, penyakit yang mematikan. Yang membunuh. Jadi kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Walaupun al aksar bila kebanyakan manusia ini bodoh tentang Allah Ta'ala, kebodohan-kebodohan mereka dengan agama Allah, kebodohan mereka terkait dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya, kebodohan inilah yang menjerumuskan mereka dalam apa yang mereka telah dijerumuskannya di dalamnya ini berupa syirik dengan Allah Jalla wasallam. Wal maksiatu lahu subhanahu atau wal maksiati lahu subhanahu wa ta'ala. Kebodohan inilah yang menjerumuskan mereka ke dalam apa yang mereka telah dijerumuskan di dalamnya berupa maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan manusia. Walada yaqulu jalla wa ala ara'aita man takhadha ilahahu hawahu. Ara'aita. Yani akhbirni. Ya. Apa anta takunu ahlai wakila? Kabari aku orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Apakah engkau akan menjadi wakil penanggung jawab atasnya? Ini adalah tidak. Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun? Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka adalah mendengar ataupun mereka paham, yakil dan memaham? Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tiada lain mereka adalah semisal apa? Semisal hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Faja'alahum adalla minal an'am. Maka Allah menjadikan mereka adalla lebih sesat daripada al-an'am. Lebih bodoh. Karena kalimat dol ini ada beberapa makna. <clears throat> Lalai. Dan semisalnya. Wal an'am al baqar wal ibl Wal ini sapi, unta dan kambing. Lijahlim billahi wa jahlim bidinihi wa tibaihim ahwa'ahum. Dikarenakan kebodohan mereka tentang Allah. Enggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatakan Allah Allah Allah beleng. Allah Allah Allah beleng. Nah, kemarin satu hari penuh dari pagi sampai sore. Kita tengah-tengah kita. Nah, dari pagi sampai sore sana, sendang sana. Dari pagi sampai sore jam 5. Nah, itu. Salatnya asar jam 4. Karena demi apa? Melanjutkan blang blang blang blang blang blang Allah Allah itu. Suhal, mereka seperti hewan. Wajalim bidini wa tibaim ahwa'um dikarenakan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan ini ya saya perhatikan. Ilmu banyak didapati oleh manusia. Berdasar ilmu kitab tauhid, sunnah dan sunnahnya tapi karena hawa nafsu sehingga ilmu tadi tidak bermanfaat. Betapa banyak manusia mengetahui tentang perkara-perkara yang batil tapi karena hawa, taksub dengan kawannya, dongkol dengan lawannya. Maka perkara batil diterjang terus khususnya di hari-hari kita ini. Betapa banyak manusia karena mengikuti hawa nafsu. Tahu tentang itu perkara batil. al A'raf yaqulu subhanahu wa ta'ala wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Jadi penduduk jahannam itu disebut Allah Subhanahu wa taala banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati, mereka memiliki hati, tapi mereka nggak paham dengan hati mereka. Mereka memiliki mata, tapi mereka nggak bisa untuk melihat dengan mengambil manfaat dari mata yang digunakannya. Mereka memiliki telinga, tetapi nggak mereka mengambil untuk manfaat dengan telinganya. Mereka adalah semisal an'am, semisal, semisal apa? Sapi, unta, dan kambing. Dan sapi ini adalah jenis. Maksudnya sapi, cukup perbu dan semisalnya. Ya, kalau sapi kayak perbu kayak unta, kayak perbu Bahkan mereka lebih tersesatkan, lebih lalai. Orang-orang itulah orang-orang yang dikatakan gak gafil ulai kahumul gafilun Ini yang lalai adalah seperti itu. <clears throat> hakam alaihim bi annahum adol. hakam alaihim. Allah SWT hakam hakam ini fa'ilnya Allah. Hakim Allah menghukumi atas mereka. Bahwasanya mereka lebih sesat daripada tadi hewan ternak. Sebahum bil an'am. Allah menyerukan mereka seperti hewan ternak. Summa hakama bi an'am adol. Kemudian Allah menghukumi bahwasanya mereka lebih sesat minal an'am daripada hewan ternak. Kenapa? Kenapa kok demikian? Li'i'radhi manil haqqi wa jahlim bihi. Karena mereka berpaling dari kebenaran dan karena kebodohan mereka tentang kebenaran. Wal an'amu qad tahtadi lima solihah. Wal an'amu qad tahtadi. Dan hewan ternak itu kadang. Tahtadi. Kadang mengetahui apa yang terkait dengan kemaslahatan dirinya. Benar. Ya kan? Hewan itu kadang ketah tadi. Hmm? Kadang mengetahui, kadang memiliki Tahu bahwasanya ini mana ada hewan makan daun tembakau? Enggak ada. Iya kan? manusia. ditelan habis. Ya. makan daun tembakau dimakan. makan. mau. manusia dimakan. Kot, daun daun kotnya ada di Yaman. Ya kan? Sapi pun nggak mau. Kambing nggak mau, tapi manusia Nah, habis nah, miliaran rupiah. Satu hari minimal per orang itu kalau uang rupiahnya 40 ribu. Lebih banyak daripada rokok, 30 ribu. Untuk kot itu. Laki-laki perempuan, tua muda. Tapi kami nggak mau. Sapi nggak mau. Demikian juga seperti di negeri kita ini yang banyak tanaman tembakau. Antum kasihkan makan sapi mana sapi mau, nggak mau. Tapi manusia, ya, dijemur, dirajang-rajang, kemudian nanti apa? Nah, ditel, ditelan. Maka dikatakan di sini bahwasanya apa? Alan alam kadang dia lebih tahu tentang kemaslahatannya. Amma haulai, madzhab mereka faqad dallu an masalihihim, maka mereka telah tersesatkan tentang kemaslahatan mereka wa an najatim dan dari keselamatan mereka wa an asbabi sa'adatihim dan tersesatkan dari apa-apa yang terkait dengan sebab-sebab keberuntungan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Fasaru adalla minal an'am maka menjadilah mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Wa aswa'ahalan minal an'am dan lebih buruk keadaan daripada an'am. Daripada hewan ternak. Summa hakam halim faqala ulaika humul ghafilun. Kemudian Allah menghukumi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lalai. Laisa hunaka ahadun asadda ghaflatan min haula. Enggak ada orang yang enggak ada seorang pun di sana orang yang lebih lebih sangat lalainya daripada mereka. Kenapa lima atau lama a'radu an dinillah tatkala mereka berpaling dari agama Allah baru, Merasa sombong dari ketan kepada Allah Taala wattaba'u dan mengikuti hawa nafsu mereka. ahwa ahwaahum. Wa in hadiku fi ayyi sinatin wa fi ayyi ikhtira'in la qimata lidzalika. Wa in hadiku sekalipun mereka cerdas, mahir, hebat dalam sinat dalam apa? Dalam memproduksi apapun, dalam Sina itu adalah keahlian apapun dalam ikhtiro dalam terkait dalam kemampuan untuk mewujudkan perkara yang mungkin belum ada orang yang bisa membuat nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Wa in taru bisa sekalipun mereka terbang di langit. Wa in ghasu fil sekalipun mereka mampu menyelam di lautan. Laki mata lidzalika nggak ada nilainya untuk apa yang mereka lakukan itu. Nah, Lama jahilu amrullahi wa jahilu dinau tatkala mereka bodoh tentang perintah Allah, bodoh tentang agama Allah. Wajahilu asbab saat dan mereka bodoh tentang sebab-sebab keberuntungan dan kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Oh ya, Jadi disinilah yang perlu kita ketahui betapa pentingnya, betapa beruntungnya seorang yang terkait hari demi hari, siang dan malam dalam mengikuti tarsnya al-sunnah wal jamaah. Ya kan? Minimal adalah sebagai apa? Sebagai tali kekang. Di saat banyaknya badai-badai yang mengempas dari kanan dan kiri berupa subuhat, berupa sahawat dan yang lainnya. Ini minimal. Di mana seseorang senantiasa menyibukkan diri dengan perkara-perkara ini, lalai sebentar, sadar lagi. Lain dengan orang yang senantiasa menjauh, maka kerugian mau nggak mau akan didapatkannya. Nasallahu al-afiyah. Alhamdulillah Tepat dulu.